<clears throat> baik <clears throat> kita kumpul di sini melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Kitab Tauhid. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah menerangkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala terhadap hadisnya Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu. Dan diantara hal yang perlu ditegaskan dan dijelaskan kembali di sini adalah apa yang disebutkan oleh penulis dari faidah yang kedua dari hadisnya Amr radhiyallahu anhu yaitu ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima arsalaka rabbuk dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bisilatil arham wa kasril awsan wa alla yu'badallah wa ayyubadallah wa la yushraka bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan silatul arham. Yaitu mengajak kepada ajaran silaturahim kalau dalam bahasa kita. Ini menyambung silaturahim. Wa kasril ausan dan menghancurkan berhala dan agar Allah Subhanahu wa taala semata dia satu-satunya yang diibadahi dan tidak disekutukan dengan dengan suatu apapun. Ini menunjukkan bahwa perkara ini merupakan zubdatur risalah intisari dari ajaran al-Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan <coughs> khusus tentang masalah kasrul awsan yaitu menghancurkan berhala. Kata beliau wa kasrul awsan wa ma'lumun anna kasraha la yastaqimu illa bi shiddatil adawa wa tajiddis sayf fata'ammal zubdatir risalah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini dan menghancurkan berhala dan diketahui bahwa menghancurkannya tidak bisa terwujud kecuali harus ada di situ permusuhan yang keras. Wa di safe dan tajrid menghunus pedang. Maka perhatikanlah intisari dari ajaran al-Islam. Kemudian di catatan kaki yang kemarin kita pernah baca juga disebutkan di sana bahwa menghancurkan berhala ini ada dua macam menghancurkannya yaitu dengan menghilangkannya dari muka bumi anna tafsiraha yakunu bi izalatiha min al-ardi wa izalatuha min al-qalbi itu menghilangkannya dari hati dan juga menghilangkannya dari muka bumi fal awwalu bi an tuzal bi taksiriha haqiqatan di sini ceritakan saya di situ enggak ada dan sudah saya baca kemarin ya Kata beliau, menghancurkan berhala itu ada dua. Yang pertama, menghilangkannya dari muka bumi. Ya. Dan yang kedua, menghilangkannya dari hati. Menghilangkannya dari muka bumi, yaitu dengan menghancurkannya, ya, dengan makna yang sesungguhnya, dengan arti yang sesungguhnya. Ya, dipatahkan, dihancurkan. Wattani bitabghidin nasi fiha. Yang kedua adalah dengan menjadikan orang benci kepadanya. Nah, ini yang butuh kontinuitas. Harus berkesinambungan. Gimana orang bisa benci kalau dakwah tauhidnya cuman sekali-sekali. Ya? Harus ada tabghid. Karena dari ya menanamkan kebencian terhadap berhala itu ya, ini berakhir dengan apa? menghancurkannya secara secara fisik. Menghancurkannya secara fisik. Nah, ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak menghancurkannya secara fisik di awal dakwahnya, tidak menghancurkannya secara fisik di awal dakwahnya. Namun ketika hati-hati manusia telah membencinya, ya, dan menerima at-tauhid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkannya dengan dengan tangannya. Nah, ini poin yang penting. Walau tani bi tabdidin nasi fiha yang kedua yaitu menghancurkan dengan hati dengan menanamkan kebencian kepadanya wa ta'limuhum at-tauhid dan mengajarkan mereka tentang perkara tauhid wa tahdziruhum minasyirk biha dan memperingatkan mereka dari melakukan kesyirikan. Nah. Baik ini poin yang penting yang ingin kita tekankan kembali. Kemudian di akhir pelajaran kita kemarin kita menerangkan apa yang dijelaskan Syekh Muhammad bahwa pada hadis ini itu hadisnya Amr menunjukkan kalau Amr bin Abbas ini telah memahami at-tauhid ya, telah paham hakikat tauhid ya dan memahami juga ya apa efeknya oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya. Amr pun bertanya, man ma'aka ala Amr bertanya, siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Karena dia paham bahwa kapan seseorang berpegang dengan ajaran ini, konsekuensinya apa? Akan ya sedikit pengikutnya akan ya dimusuhi oleh mayoritas orang. Maka dikatakan oleh Syekh di sini qala wa fi aidan annahu fahima al-murada min at-tauhid. Maka di sini diketahui bahwa Amr telah paham apa maksud dari tauhid itu. Ya, sekali dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bertanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya kemudian diterangkan oleh Nabi terus dia pun paham bahwa siapapun yang berpegang dengannya ya pasti dia harus berhadapan dengan mayoritas orang bahwa orang yang berpegang dengannya ya pastilah dia itu qillah sedikit nah ini menunjukkan akan pemahamannya Amr ya Allah wa dhanna annahu amrun kabirun gharib dan Amr mengetahui di buku antum halaman satu bahwa tauhid ini adalah perkara yang besar dan asing. Ya. Wali ajli hadza qala, oleh karena itu Amr bilang, "Man ma'aka ala hadza?" Siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Di situ Nabi saw alaihi wasallam menjawab apa? Qurun wa abdun orang merdeka dan orang orang budak, ya, orang merdeka dan budak. Ya, karena yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar dan Bilal. Fajabah an jami'al ulama wal ubat wal muluk wal ammah mukhalifuna lahu. Nabi menjawab pertanyaan Amr itu dengan jawaban yang matmunnya, kontennya bahwa mayoritas ulama mayoritas orang yang dianggap berilmu wal ubad dan ahli ibadah para raja penguasa-penguasa dan orang awam semuanya seluruh mereka menyelisihi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseberangan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yattabi'u ala dzalika illa man dzakar dan tidak ada yang mengikuti beliau ketika itu yaitu di awal kemunculan Islam kecuali yang beliau sebutkan itu hurum abd Abu Bakar dan Bilal pada awdah dalil ala anna al-haqqa qad yakunu ma'a al qalil wa anna al-batila qad yamna'u al-ard dan ini merupakan dalil yang paling jelas bahwa kebenaran itu ya, sering kalinya ya qad yakun sering kalinya ya itu jumlahnya sedikit ma'aqallil qalil ya minoritas wa anal batila qad yamla'ul ard dan sebaliknya bahwa kebatilan kalinya dialah yang memenuhi muka bumi ya sekarang kalau kita lihat umat Islam ya dalam skop yang umum mereka mayoritas atau minoritas dibandingkan umat kufur minoritas ya nah, dalam umat Islam ya ahlu sunnah ya. dibandingkan dengan firaqud dalal ya. kelompok-kelompok sesat mereka minoritas atau mayoritas mereka minoritas kemudian orang yang mengaku pengikut sunnah ya. orang yang mengerti at-tauhid dan mengamalkannya ya. dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bersandar kepada iddia cuman ngaku-ngaku saja mereka minoritas atau mayoritas? Minoritas. Dari orang yang paham. Ya, berapa banyak orang yang benar-benar mengamalkannya. Mereka juga minoritas. Selalu ya ahlul haq itu ma'aqallil qalil. Ya, bersama jumlah yang sedikit. Sedangkan ahlul batil qad yamlau ard dialah yang memenuhi muka muka bumi. Baik. <clears throat> Nah, inilah sifat ya Buduwil Islam. Sifat ya, awal kelahiran al-Islam yang disampaikan Nabi pada al-Islam ghariban. Islam tampak Islam muncul ya dengan pertama-tama dianggap asing. Dan yang dimaksud di situ adalah apa? Allah at Ya karena dulu-dulu biasanya kalau orang baru ngaji ya memahami hadis ini pada Islam ghariban, Islam muncul dianggap asing, itu larinya seringnya kemana? Ke atribut. Iya, larinya ke atribut. Pakai gamis, ya. Hmm. Pakistan asing, ya. Di atas mata kaki asing, laki-laki yang jenggotan asing, perempuan yang cadaran asing. Padahal tauhidnya masih tauhidnya musyrikin. yang sudah mengenal sedikit tentang tauhid, padahal tauhidnya tauhid buat bin Jirgis. Tauhidnya tauhid jahil. Ya, yang tidak mau mengkafirkan kecuali dengan umum. Ya. Lalu kesyirikan mereka perbuatannya kafir, orangnya nggak boleh dikafirkan. Karena ini tauhidnya Daud bin Jirjis ya al-Iraqi, bukan tauhidnya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya <clears throat> bahwa ya al-haq itu ma'a aqallil qalil, seringkalinya bersama dengan minoritas. Selanjutnya berkata beliau, qala walillahi darul Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan alangkah indah apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ya, Ibn Mas'ud At-Tamimi. Ia ya, seorang faqih muhaddis yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Berarti dia masuk kepada abad kedua. Ya. Masuk ke dalam masa-masa kurunul mufaddalah. Ya. Karena satu kurun itu 100 tahun. Berkata Subair rahimahullah, "La tastauhish." Jangan merasa risih. Wahsyat. Ya, wahsyatul qalb. Hatinya merasa risih. Ya, tidak nyaman. Ya. Minal haqqi li qillatis salikin dengan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang ikut. Ya, ini mau ikut kebenaran apa mau jualan? Kalau mau jualan cari orang yang banyak. Tapi kalau mau ikut kebenaran dia nggak peduli kepada jumlah. Nggak peduli kepada jumlah. Justru situlah ketenangannya. Ketika dia mencocoki al-haq dia tenang walaupun orang-orang menyelisihinya. La tastawhish min al-haq li qillati salikin. Wa la dan jangan kalian tertipu dengan kebatilan likatratil halikin karena banyaknya orang-orang yang binasa. Oh, mereka banyak. Ya, terus dia tertipu. Langsung ikut kepada jumlah yang mayoritas. Ya. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang binasa. Wa ahsanu minnu qawluhu ta'ala. Dan yang lebih baik dari ucapan Fudail ini tentunya adalah firman Allah Ta'ala. Yaitu dalam surat Saba ayat 20 Allah berfirman, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannah." Dan sungguh iblis telah membuktikan dugaannya. Telah membuktikan sangkaannya kepada manusia. Fattaba'uh sehingga manusia itu mengikuti iblis, menjadi pengikut iblis. Illa fariqan minal mu'minin, kecuali segelintir saja dari orang yang beriman. Jadi, ya, mayoritas manusia itu halka binasa. Sedangkan yang selamat itu hanya segelintir saja. Nah, kita berdoa semoga Allah jadikan kita termasuk dari orang-orang yang sedikit. tadi. Dan ayat yang serupa dengan ayat ini banyak ya. Dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Pada ayat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan <clears throat> yang menunjukkan bahwa ya mayoritas manusia itu binasa. Nah, Walau fis ini dan juga dalam sahihain. ini berarti ada ayat dan juga ada hadis. Dan juga atharus salaf, ucapannya Fuqail. Dalam sahihain anna ba'than nar min kulli alfin tis'atan wa tis'una wa tis'imi'ah. Bahwa penghuni neraka ya, yang Allah kirim ke neraka dari manusia dari seribu orang min kulli alfin. Allah kirim tis'atan wa tis'una wa tis'umi'atin 999 orang. Jadi masuk surga itu ya satu dari seribu orang. Wa fil jannati wahidun min kulli alfin. Dan dalam surga itu cuma satu orang dari seribu. Walamma baqau min hadza dan ketika para sahabat mendengar ini mereka menangis. Menangis mereka. Ya, kenapa? Karena ya kansnya kecil. Kalau sahabat aja kansnya kecil merasa. Ya, gimana lagi dengan kita? Ya. Walamma baqa min hadza lamma sami'u. Dan ketika mereka menangis mendengar hadis ini Nabi berkata fa innaha lam takun nubuwwatun qattun illa kay illa kana baina yadayha jahiliyah qala fa yuqadul adadu min al jahiliyah fa in tammat wa illa kamulat min al munafiqin qala at-tirmidhi hadithun sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya tidak ada satu masa kenabian pun kecuali di hadapannya ada jahiliyah ada masa jahiliyah. Wala fayuqadul adadi minal jahiliyah. Maka diambillah jumlah dari orang-orang jahiliyah. Fa in tammat wa illa kamulat minal munafiqin. Apabila telah sempurna jumlahnya, maksudnya jumlah yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Kalau belum, maka disempurnakanlah jumlahnya itu dengan diambil dari orang-orang munafik. Ya. <clears throat> Berkata At-Tirmidzi haditsun sahih. Hadisnya sahih. Nah, ya, maka hadis ini ya, menunjukkan bahwa ya, al-kathrah itu mayoritas ya, itu bukan ukuran akan kebenaran. Bagaimana juga sebaliknya? Bahwa al-qillah juga bukan bukan tolak ukur kebenaran minoritas juga bukan tolak ukur kebenaran melainkan mengetahui al-haq dan mengetahui al-batil itu dengan dalilnya betul enggak ya ntar kalau ya minoritas itu tolak ukur kebenaran ya kelompok salamullah mengaku alul haq ya dia Eden mengaku alul haq yang mau menurunkan malaikat Jibril di mana di Tugu Monas karena alal Saya kebenaran. Ya. Darinya kecil. jumlahnya saya sedikit. Nah, ya. Cuman ya seperti dikatakan oleh Syekh ya qad yakun ya biasanya ya albab baq itu ya ma'al kasrah ya bersama dengan mayoritas ya al-haq itu ma'a aqallul qalilin sama dengan minoritas. Nah. <clears throat> Kata Syekh qala fa idza ta'ammala al-insanu ma fi hadzal hadits min sifati buduwil Islam. Apabila seorang memperhatikan apa yang terdapat dalam hadis ini tentang sifat awal kemunculan Islam. Wa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idzab. Dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, Ya. Maksudnya hadisnya siapa? Hadisnya Amr. Ya, tentang sifat awal kemunculan Islam. Maksudnya apa ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau menekankan kepada tiga hal atau dua kalau kita ingin simpulkan lagi. Silatul arham wa kasrul awsan an yubadallahu wa la yusyraka Ya. Kemudian yang mengikuti Nabi adalah hurun wa abru. Thumma dhumma ilaihi hadithul akhar. Kemudian gabungkan hadis Amr ini dengan hadis lain. Alladhi fi sahihi Muslim yang terdapat dalam sahih Muslim aydan. Annahu sallallahu alaihi wasallam maqal. Di mana Nabi di situ berkata, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam muncul dianggap asing dan akan kembali asing sebagaimana kemunculannya. Tabayyana laul amru wan zahat anhu al-hujjah al-fir'auniyah. Maka menjadi teranglah olehnya perkara ini dan hilanglah darinya hujah Firaun. Jadi teranglah baginya perkara ini. bahwa keterasingan yang dimaksud bukan keterasingan atribut. Sekali lagi saya selalu tekankan. Ya, dimana sering terjadi salah paham biarin kita dianggap asing padahal tauhid ini masih tauhidnya musyrikin ya atribut itu mengikuti setelah apa keabsahan tauhid ya. secara simultan tapi yang menjadi ukuran adalah apa sehat tauhid kebenaran tauhid kita ya. seperti itu sekarang orang Syiah juga pakai cadar ya. tapi terjangkit HIV AIDS ya. apakah mereka berhak juga terhadap hadis ini pada al-Islamu ya orang JP juga ya pakai gamis pakai siwak ya bininya cadaran terus mereka bilang pada al-Islamu siapa yang berhak dengan hadis ini enggak semua orang berhak dengan hadis ini hanya mereka yang menggabungkan hadis bahwa Islam wariban dengan kemunculannya seperti yang diterangkan dalam hadisnya Amr. Apa ini maksud dengan budu di situ? Ya, awal kemunculan. Itu diterangkan dalam hadisnya Amr. Karena hadisnya Amr itu berbicara tentang ya kemunculan dakwahnya Nabi. Saya mendengar ada orang mengaku Nabi di Mekah kata Amr. Pergi dia. Dan saya dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang bersembunyi karena kaumnya ya semena-mena terhadapnya. Maka aku pun mengendap-endap sampai aku menemui Rasulullah. Dan aku bertanya, "Man anta?" Kamu ini siapa? Ya. Lalu Nabi bilang, "Ana nabi, aku nabi." Wa ma nabi? Nabi itu apa? Ya, arsalanillah. Allah mengutusku. Dengan apa Allah mengutusku? Bisilatil arham wa kasir ausan wa ayyubadallahu wa la Oman maka Allah hala. Hmm. Terus siapa yang bersamamu dengan Siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Sifat budul Islam. Gabungkan dengan hadis bada al-Islam waribat. Jadi yang dimaksud munculnya Islam dianggap asing bukan atribut itu. Ya, atribut Allah sunnah. Merah jenggot sunnah. Ya, menutup aurat seperti yang diperintahkan sunnah. Ya, namun nggak ada gunanya semua itu kalau hilang darinya tauhid. nggak paham dalam dadanya tauhid yang sesungguhnya. Ya, bukan tauhidnya Daud bin Jirjis wala jahil. Ya, atau yang semisalnya melainkan tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. <clears throat> Wanzahat anhu al-hujjah al-fir'auniyah dan hilanglah kalau dia sudah bisa menggabungkan antara dua hadis ini, hilanglah darinya hujjah Firaun argumentasinya Firaun ya, ketika menghadapi siapa? Siapa yang dihadapi oleh Firaun? Musa. Ya, apa kata Firaun? Fama balun kurunil ula. Terus gimana dong orang-orang yang dulu apa mereka semua kafir? Hujjah Firaun. Ada hujjah Firaun. Ya. Seperti itu. Berdalil dengan kasrah. Ya, dan alangkah banyaknya ya, saat ini orang-orang yang mengaku muwahidun namun berdalil dengan kafir. Ya. Terus kemana orang-orang dulu? Apakah mereka semua di neraka? Memang kenapa? Kalau emang mereka meninggalkan tauhid, mereka semua di neraka. Dan tidak ada ya tawar menawar dalam masalah ini. Ya. Jadi mereka berdalil ya dalam menjatuhkan kebenaran dengan apa? Dengan mayoritas. Padahal itu ya dia ambil dari mana? Firaun. <laughs> Qala fa ma al-qurun al ula? Assalamualaikum. Qala wal hujjah al-qurasyiyyah. Dan hilang pula darinya hujjah qurasyiyyah. Ya, hujjahnya kaum Quraisy. Ma sami'na bihada fil millatil akhirah. Kami enggak pernah dengar yang seperti ini ya dari ya ajaran-ajaran yang lalu. Ya. Hmm. Masamina bihada fil millatil akhirah. Ya. Kayak baru dengar ya, seperti ini dari kamu. Terus kemana yang lain nggak ngajarin? Maka kamu doang yang benar. Ini hujah nih siapa? al ya, orang-orang ya kafir Quraisy. Nah, <clears throat> inti dari uraian ini semua adalah bahwa ya dalam mengukur kebenaran itu bukan kembali kepada kepada jumlah ya tidak ya bersandar kepada al-kasrah bahwa yang benar itu adalah yang mayoritas. Begitu juga sebaliknya bahwa yang benar itu adalah yang yang minoritas. Nah, di saya akan bacakan selanjutnya perkataan <clears throat> lain dari perkataan ulama kita. Ya, masih seputar perkara ini. Dalam catatan kaki yang ada di saya, Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, kata beliau qala la yustadallu 'ala al-haqqi bi kathrati ahlihi. Tidak boleh ya, berdalil dengan kebenaran ya bi kathrati ahli. Dengan semata-mata bersandar kepada mayoritas. Maksudnya yustadallu 'ala al-haqq ya, mendebat kebenaran mengatakan bahwa apa yang kamu bawa itu batil karena kamu sedikit. Enggak boleh. Ayo ustaz al-haq bikasati ahli. Wala yadullu qillatu salikin li amri al umur an yakuna ghairul haq. Begitu pula sedikitnya pengikut itu tidak menunjukkan sama sekali bahwa dia di atas kebatilan. Sedikitnya pengikut itu bukan ukuran. Ya, bahwa yang sedikit itu batil. Dia harus adil. Mayoritas bukan dalil bahwa dia selalu benar. Tapi begitu juga minoritas ya juga ya bukan ukuran bahwa dia selalu benar. Bahil waktu bi idalik, bahkan realitanya ya sering kalinya ya tidak seperti itu. Fa 'alal haqqi humul aqalluna 'adadan mengikut kebenaran biasanya. Ya, kita harus pahami seperti itu. Mereka lah yang jumlahnya sedikit. Al-azamuna Allahi qadaran wa ajran. Yang paling besar kedudukannya dan pahalanya di sisi Allah. Balil wajibu an yustadallu 'alal haqqi wal batil biturqil musila ilaih. Nah, ini yang penting. Dalam ya, mendudukkan suatu perkara, ini hak atau batil, dalilnya bukan jumlah. Tapi ya kepada parameter-parameter yang benar. Ya kan? Seperti itu. Ya dalam semua ilmu, Ya, apalagi ilmu agama. Baik. Dan berkata Al-Imam Ibn Rajab masih tentang masalah ini dalam kitab beliau yang agung Kashful Qurbah fi wasfi ahli al-ghurbah. Ya. Kata beliau qala wa li hadha wusifa ahluha ay as-sunnah bil ghurbah. Oleh karena itu, mengikut sunnah mereka disifati dengan al-ghurbah sebagai orang-orang yang asing. Di akhir zaman, di akhir zaman, liqillatihim wa ghurbatihim, karena jumlah mereka yang sedikit dan kondisi mereka yang asing. ولهذا ورد في بعض riwayat كما سبق في تفسير الغرباء لكن Oleh karena itu terdapat pada sebagian riwayat seperti yang telah lalu tentang arti orang-orang yang dianggap asing itu. Disebutkan qaumun salihuna qalil fi qaumin su'in katsir. Satu kaum yang saleh jumlahnya sedikit di tengah-tengah kaum yang buruk yang jumlahnya mayoritas. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum orang-orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang-orang yang ikut dengan mereka. Wa fi hadha isharatun ila qillati adadihim. Dan pada hadis ini terdapat isyarat tentang jumlah mereka yang sedikit. Wa qillatil mustajibina lahum wal qabilin minhum. Dan sedikitnya orang-orang yang menyambut ajakan mereka. Wa kasatil mukhalifin lahum wal asina lahum dan banyaknya orang yang milisi mereka dan yang bermaksiat kepada mereka. hada jaa fi ahadits muta'addida madhul al-mutamassik bidinihi fi akhir zaman. Oleh karena itu, telah datang dalam hadis yang banyak pujian terhadap orang yang berpegang teguh terhadap agamanya di akhir zaman. Berpegang teguh terhadap agamanya. Ya, dan ya, asluddin pokok agama itu apa? Tauhid. Ya, pokok agama adalah at-tauhid. Wa kabi di 'ala jamar, dan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengannya seperti orang yang berpegang seperti orang yang menggenggam bara. Maksudnya orang yang berpegang dengan at-tauhid al-haq. Dialah orang yang seperti orang yang menggenggam bara. Wa lil ajrun khamsina min mimman qablahum. Dan bahwa orang yang beramal dengannya dari mereka dia mendapatkan balasan khamsina mimman qablahum 50 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang sebelum mereka. Dia la yajiduna awanan fil khair. Karena mereka tidak mendapati seorang pun penolong dalam kebaikan. Ya. Kebaikan yang mereka jalani, kebaikan yang mereka upayakan, mereka tidak mendapatkan ya, siapa yang menolong mereka. Siapa yang membantu mereka. Wa haula'il ghuraba qisman. Dan orang-orang yang dianggap asing ini ada dua Ahaduhuma man yus, yus, yuslihu nafsahu inda fasadin nas. Yang pertama adalah orang yang memperbaiki dirinya ketika orang-orang rusak. Watani man yuslihu ma'afsadan nas. Yang kedua, orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi ada orang yang memperbaiki dirinya, artinya manfaatnya muqtasidun ala nafsi. Manfaatnya cuma buat dirinya aja. Ya. Ketika orang-orang rusak, dia nggak mau rusak. Tapi dia sendiri ya yang dia upayakan kebaikan untuknya. Dan yang kedua, ya yang manfaatnya untuk orang lain. Man yuslihu ma afsadan nas. Dia ya, lihat orang-orang rusak dia berusaha untuk memperbaiki. Ya, ini yang kedua yang paling berat. Ya. Wa huwa 'ala al-qismain wa huwa afdaluhuma. Dan yang kedua ini yang paling ya tinggi kedudukannya yang paling agung. Fainal ghurbata 'inda ahli at-tariqah ghurbatan karena keterasingan ya itu ada dua macam, zahiratun wa batinah. Yang zahirah yang tampak dan yang tersembunyi. Fadhahirah batu ahli salah bainal fasad. Yang tampak adalah keterasingannya ya orang-orang yang saleh di antara orang-orang yang rusak. Wa ghurbatus shadiqina baina ahli riya' wan nifaq. Dan keterasingannya orang-orang yang tulus di antara orang-orang yang riak dan orang-orang yang nifak. Wa ghurbatul ulama baina ahli jahal wa akhlak dan keterasingannya para ulama di antara orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang rusak akhlaknya. Wa ghurbatul ulama ul akhirah baina ulama dunia alladzina suribu al khasyah wal isfaq dan keterasingan ulama akhirat di antara ulama-ulama dunia yang telah dirampas dari mereka rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala wa الزاهدين zahidina الراغبين فيما fima وليس بباق dan keterasingan orang-orang yang zuhud di antara orang-orang yang tamak. Ini yang pertama, ghurbatun zahir. Keterasingan yang tampak. Wa amal al batinah fa ghurbatul himmah. Adapun keterasingan yang batin adalah ghurbatul himmah. Ya, keterasingannya apa? Al-himmah, semangat. Wa ya ghurbatul arifina bainal khalq kullihim, yaitu keterasingan orang-orang yang ya memiliki ya, kecenderungan kepada agama di antara sekalian manusia, hatta ulama wal ibad wal zuhad. Sekalipun mereka itu ulama, para ahli ibadah dan para ahli zuhud. Fa inna ulaika waqifuna ma ilmihim, karena mereka itulah orang-orang yang beramal dengan ilmunya wa ibadatihim wa zuhdihim dan mengerjakan ibadah dan juga melazimi zuhud wa haula'i waqifuna ma'a ma'budihim sedangkan yang selain mereka ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala la ya'rujuna biqulubihim anhu dan tidak berpaling dengan hati-hati mereka dari sesembahan-sesembahan mereka. Intisari dari apa yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di sini ya adalah bahwa ya ahlil ghurbah itu dua. Orang-orang yang dianggap asing itu ada berapa? Ada eh, dua macam. Ya, itu ya, yang pertama adalah man yuslihu nafsahu inda fasadin nas. Orang yang perbaiki dirinya di saat orang-orang rusak. Dan yang kedua man yuslihu ma afsadan Yang kedua adalah orang yang perbaiki ya apa yang dirusak oleh oleh manusia. Dan juga disebutkan di sini berapa sifat. Ya, bahwa jumlah mereka sedikit. Kemudian juga disebutkan bahwa mayoritas orang itu menyelisih mereka. Ya. Dan juga disebutkan bahwa ya yang menolong mereka itu hanya sedikit saja. Li'annahum la yajiduna wanan fil khair. Mereka tidak mendapati siapa yang bisa menolong mereka dalam kebaikan. Nah, Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang berikutnya. Ya. Dan ini merupakan pendahuluan dari ya inti kitab. Ya. Yaitu masalah tuddabah di ghairillah pembahasan tentang menyembeli untuk selain Allah dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Baik. <clears throat> Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala menukil dari Ibnu Taimiyah, wa qala Abu Abbas rahimahullah, berkata Abu Abbas. Siapa Abu Abbas? Hah? Ibnu Taimiyah. Siapa nama Ibnu Taimiyah? Ahmad bin Abdul Halim. Di <clears throat> kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Pada kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim. Fil kalam ala qawli ta'ala seputar pembicaraan tentang firman Allah taala wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Mutaimi akan bicara tentang masalah ini. Menyembelih untuk selain Allah bahwa sembilannya haram. Namun beliau ingin menerangkan bahwa ya keharaman itu bertingkat-tingkat ya keharaman itu ke tingkat kedudukannya. Kata beliau qala zahiru lahiriah dari ayat ini annama dzubiha li ghairillah bahwa apa-apa yang disembelih untuk selain Allah mithlu an yuqal hadza dzabihatun likadza disembelih untuk selain Allah. Seperti yang menyembelihnya meniatkan sembelihan ini untuk pulang selain Allah. Ya. Dia menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa kuburan atau yang semisalnya. Wa idza kana hadha huwa al-maqsud, apabila ini maksud dia, sawa'un nuffidha bihi aw lam yulfaq. Sama aja apakah maksudnya itu dia utarakan dengan lisan bahwa sembelian ini untuk ya, misalnya kuburan fulan atau wali fulan diucapkan atau tidak diucapkan, kedudukannya sama-sama haram. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم dan haramnya sembelihan yang seperti ini yang ditujukan untuk selain Allah. Itu lebih jelas, lebih tampak dari haramnya apa-apa yang disembelih untuk makan. Ilham maksudnya untuk makan. Ya. Namun ketika menyembelih dia ucapkan bismil atas nama al-masih misalnya. Ya. Yang pertama, ya, dia nggak ngomong apa-apa. Tapi dia bawa kambingnya, dia taruh di kuburan Kiai fulan, dia sembelih untuk Kiai fulan. Dalam kan mendekatkan diri kepada siapa? Pada si penghuni kubur dengan alasan tawassul tadi. Ya. dan alasan bahwa si penghuni kubur ini bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan sembelihan itu buat siapa? Buat Allah atau bukan untuk Allah? Bukan untuk Allah. Ya. Adapun yang kedua, dia sembelih di rumahnya buat dimakan. Tapi ketika dia sembelih, dia nggak baca nama Allah, dia baca nama selain Allah. Bismillah Masih misalnya. Atas nama Al-Masih. Hah? <clears throat> Di situ ada. Di sana enggak ada. <clears throat> Oh, di sini ada kalimat Nasrani. وتحريم هذا أضار من تحريم ما ذبه النصراني للحم dan haramnya hal ini yang lebih jelas daripada haramnya apa yang disembelih orang Nasrani ya untuk makan dan dia bilang di situ dengan nama al-masih. Tapi perbandingan bahwa kedua-duanya haram tapi ya perkara yang haram itu bertingkat tingkat. Selanjutnya berkata beliau qala Kama anna ma dzabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'zam mimma dzabahnahu lillahm wa qulna bismillah. Sama halnya seperti apa yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah seperti misalnya untuk akikah. Sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, untuk kurban. Sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sembelihan haji. Ya, saat haji. Itu juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelian yang seperti itu azza wa a'zam, lebih suci dan lebih agung kedudukannya, ibadah yang paling agung. Ya, kenapa? Karena ibadah mahdhah namanya. Ya. Lebih agung daripada apa yang kita sembeli untuk makan dan kita baca di situ dengan nama Allah. Ya. Kedua-duanya ibadah, ya. Namun yang ditujukan untuk Allah itu lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang haram itu bertingkat, begitu juga ibadah bertingkat. Wala fa inna ibadatallahi bis salat. Baik sekarang tafriatnya. Tadi ya dasarnya. Sekarang tafriatnya. Ya, cabang permasalahannya. Fa inna ibadatallahi bis salati lahu wa nusuki lahu. Maka beribadah kepada Allah dengan mengerjakan salat untuknya. Ya, wan nusukilahu dan menyembelih untuknya. Ini akbam lebih tinggi kedudukannya minal isti'anah bismi. Dari ibadah, dari jenis apa? Minta pertolongan kepada Allah dengan namanya. Maksudnya membaca bismillah fi fawatihil umur. Ya, ketika ingin memulai ya urusan, ya. Kalau pengen keluar rumah bismillah, buka kunci mobil bismillah. Ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Tapi apakah ibadah ini sama dengan kamu pergi mendatangi as-salat? Enggak, mendatangi sholat lebih agung. Nah, begitu juga menyembelih untuk Allah lebih agung daripada ya, menyembelih untuk makan. Ya, namun kita baca di situ bismillah. Ya, karena menyembelih untuk makan dan kita baca di situ bismillah sama seperti perkara-perkara yang lain. Ya, di saat kita ingin melakukan aktivitas kemudian kita awali dengan apa? Dengan basmalah. Itu juga ibadah namun tidak bisa disamakan dengan menyembelih untuk selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mengerjakan salat, menyembelih untuk Allah itu lebih tinggi kedudukannya daripada ya mengucapkan bismillah di awal setiap kali melakukan kegiatan atau aktivitas. Baik, ini tafsirnya. Fa ibadah li ghairillah dan sebaliknya nah, untuk membingkai Muhammad. Dan sebaliknya, kalau tadi ibadah untuk Allah. Menyembelih untuk Allah. Sebaliknya, fal ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Ya, a'zam kufran, lebih besar kekufurannya daripada isti'anah bi ghairillah, daripada ya minta ya tolong ya dengan selain Allah dalam hal lisan. Seperti misalnya orang Nasrani yang menyembelih sembelihannya kemudian ditujukan sembelihan itu untuk apa? untuk makan. Ya. Namun ketika dijemblis dia menyebut nama apa? Dengan nama Al-Masih. Ini kan ya al-isti'anah fi fawatihil umur. Ya. Minta tolong di awal ya aktivitas. Ketika mengawali suatu perbuatan sama ketika buka pintu, bismillah, naik mobil, bismillah. Ya. Buat sholat untuk Allah, menyembelih untuk Allah lebih agung. Kebalikannya, ya, memberikan ibadah kepada saya Allah, menyembelih untuk kuburan. Ya, lebih kufur dibandingkan sekedar apa? Mengucapkan bismillah Seperti yang oleh orang-orang Nasrani kalau sembilannya untuk makan. Tapi kalau sembilannya untuk ya selain Allah ya sama. Ya. Sama aja. Wala baina ibadah li ghairi Allah kufra. Maka semuanya beribadah kepada selain Allah lebih besar kekufurannya minal isti'anah bi ghairillah dari sekedar ya isti'anah. Isti'anah itu minta tolong dengan selain Allah. Ya dalam hal apa? Ucapan. Ya. Seperti halnya seseorang yang mengawali kegiatannya dengan baca basmalah. Nah, itu isti'anah billah, minta pertolongan ya kepada Allah di awal ya melakukan suatu aktivitas. Wa ala hadha dan berdasarkan dasar-dasar ini kata beliau. Falau dzabaha li ghairillahi mutaqarriban bihi. Apabila seorang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan dirinya kepadanya, ya. La harum, maka haramlah sembelihan itu. Wa in qala fi bismillah, walaupun pada sembelihan itu dia baca apa? Bismillah. Walaupun pada sembelihan itu dia baca bismillah. Kenapa? Karena ya, al-qasdnya maksudnya itu sudah untuk untuk siapa? Untuk selain Allah. Ya, walaupun lisannya baca bismillah. Kama qal kama qad yaf'alu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah. <clears throat> Seperti yang pernah dilakukan atau sering dilakukan oleh sekelompok dari orang-orang munafik umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ila al kawasib bid-dhabhi wal-bukhur wa nahwi dhalik. Dari orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada bintang-bintang dengan cara menyembelih untuknya dan dengan menyalahkan dupa-dupa dan yang semisalnya. Ya. Ini hukum masalahnya. Ya. Karena yang dilakukan oleh mereka ini, ya, ini bentuknya bukan isti'anah, ya, fi fawatihil umur. Ya, minta pertolongan di awal saat memulai kegiatan, bukan. Tapi itu masuk ke dalam bentuk apa? Mendekatkan diri. Ya. Nah, ini adalah oleh ta'ifatu min munafik hadhihi ummah. Ya, sekelompok dari orang-orang munafik dari umat ini. Dari orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada bintang. Ya. Itu beribadah kepada bintang, menyembelih untuk bintang. Ya. Atau menyalakan dupa Ya, melakukan peribadatan kepada bintang. Wa in kana haula murtaddin la tub'da ba'ihum bihal. Lakin yajtami'u fi dhabihah mani'an. Ya. Meskipun mereka ini orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada bintang. Ya, mendekatkan diri kepada bintang dari jenis apa? Dari jenis ya <clears throat> peribadatan kepada selain Allah, bukan dari jenis ya minta pertolongan ya di awal ya melakukan satu kegiatan. Wa in kana haula murtaddin. Kendati mereka ini sudah murtad. Ya. Kenapa? Karena dia telah memberikan yang paling agung untuk siapa? Selain Allah. La tubah dabaihum bihal. Sembelihannya enggak boleh dimakan sama sekali. Lakin yajtami'u fid dhabi'a mani'an. Tapi terkumpul pada sembelihannya itu dua penghalang. Ya. Itu haram dari dua sisi. Yang pertama, ya, dia disembelih untuk selain Allah. Wa uhilla li bih. Dan apa-apa yang disembelih itu selain Allah. Ya. Ada ayat yang ya, di awal kali Syekh Islam berbicara tentangnya. Ya di sini. Yang kedua, annaha hatun murtad, bahwa itu adalah sembelihan orang murtad. Bahwa itu adalah sembelian orang orang murtad. Ya. Hukum sembeliannya haram. Ya. Namun beliau ingin menekankan apa yang menjadi alasan diharamkannya daging sembelian itu. Untuk dijadikan perhatian. Yang pertama bahwa itu adalah sembelian untuk selain Allah. Kembali kepada ayat yang menjadi dasar dari pembicaraan ini. Itu firman Allah, "Wa ma uhilla li ghairi Allah apa yang disembelih untuk selain Allah Ya. Dan yang kedua yang menjadi yang menjadikan daging itu haram bahwa sembelian itu adalah sembelian orang yang murtad. Kenapa? Karena dia telah mendekatkan dirinya kepada selain Allah. Berkata beliau, "Qala wa min hadha ma yaf'aluhu." Dan dari sinilah ya. Ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahilun, orang-orang jahil. Ya di Makkah. Di Makkah syarrafah Allah. Semoga Allah muliakan Makkah wa ghairiha dan yang selainnya min adzbah lil jin ya dari perbuatan menyembelih untuk jin intah kalam syekh selesai ucapan syekh maksudnya syekh siapa Ibu jadi beliau di sini ya ketika berbicara tentang firman Allah wa dia menerangkan tentang apa ya bahwa ya peribadatan kepada Allah itu bertingkat. Ya, ada peribadatan dari jenis apa? Ya, isti'anah billah fi fawatihil umur. Minta pertolongan kepada Allah hanya dalam mengawali kegiatan bismillah. Ya, buka pintu bismillah, naik mobil bismillah, mau jualan bismillah. Ya. Namun ada dari jenis apa? Memberikan ibadah, taqarrub kepada Allah. Nah, yang taqarrub itu lebih tinggi. Kemudian dari sini beliau ya mengajak kita berpikir bahwa begitu juga sebaliknya. Ya. Orang yang menyembelih untuk makan, tapi dia mengucapkan di situ apa? Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Tapi lebih jelek daripada itu, lebih buruk daripada itu, ya orang yang menyembelih untuk selain Allah walaupun bisa ningkem. Tapi niatnya untuk selain Allah. Nah, apa tafsir dari permasalahan ini? ya, bahwa orang yang mendekatkan diri kepada selain Allah dengan bentuk ibadah apapun dengan bukur ya dia beribadah dengan menyalakan dupa misalnya atau dengan sembelihan ya, mendekatkan diri kepada bintang bahwa ini a'zam kufran ya ini lebih jelek kekufurannya ya dibandingkan dengan orang yang tadi menyembelih untuk makan tapi dia ucapkan misalnya bismillah Baik, kemudian beliau menekankan di sini bahwa orang yang melakukan perbuatan itu murtad. Ya, batal Islamnya. Kenapa? Karena dia telah memberikan ibadahnya kepada selain selain Allah. Dan beliau mengingatkan bahwa seperti itulah yang dulu dilakukan oleh orang-orang di Makkah. Assalamualaikum. Yaitu dari perbuatan menyembelih untuk untuk jin ini perbuatan menyembelih untuk untuk jin. <clears throat> Baik, selesai perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ya kita akan baca sedikit komentar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, karena beliau membawakan perkataan Syekh Islam ya. Beliau ingin mengambil dari hukum, hukum masalah. Jadi dibawakan dulu perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah kemudian beliau simpulkan. Kata beliau selanjutnya qala wa huwa alladhi yunsab ilaihi atau yansibu ilaihi ba'du a'da'id din annahu la yukaffirul muayyan. Dialah Ibnu Taimiyah yang diklaim oleh sebagian musuh-musuh agama. Ya, maksudnya di sini siapa? Yaitu Daud bin Jirjis, ya. musulaiman tentunya di sini. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini dalam rangka membantah abangnya ya Sulaiman yang berdalil dengan tulisan-tulisan Ibnu mengkonter dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab ya yang mengkafirkan dengan takyid ya kemudian beliau bawakan di sini perkataan siapa perkataannya Ibn Taimiyah ya yang menunjukkan ya eh, bahwa Ibnu Taimiyah yukafir bitta'yin, mengkafirkan dengan ta'yin. Qala wa huwa alladhi yansibu ilaihi ba'du a'da'iddin. Dan dialah Ibnu Taimiyah yang sebagian musuh-musuh agama ini ya mengklaim annahu la yukafirul mu'ayyan. Bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin. Fandur asyadakallahu ila takfir. Perhatikanlah, semoga Allah menunjukimu Bagaimana ia mengkafirkan mandabah li min hadil ummah? Orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah dari umat ini. Wa tasri'uhu anna al-munafiq dan juga penegasan dia. Penegasannya siapa? Ibn Taimiyah. Bahwa orang munafik yasiru murtad dan bidali. Orang munafik ya, dia menjadi murtad dengan perbuatannya itu. Ya munafik orang yang menyembunyikan kufuran. Tapi kapan dia menyembeli untuk selain Allah berarti dia menampakkan kekufuran namanya. Qala murtad dan bidzalik, dia pun menjadi murtad dengan perbuatannya itu. Wa hadza fil muayyan dan ini berlaku pada muayyan. Id la yutasawwar karena tidak terbayangkan antu haram illa atau muayyan. Karena tidak terbayangkan ya diharamkannya satu sembelihan kecuali itu sembelihannya persen. Baik. <clears throat> Al-Muhim, ya, ini mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di mana beliau di pembahasan selanjutnya Yusorleh, ya, menegaskan lebih jelas lagi tentang siapa yang dimaksud pada ucapannya Ibn Taimiyah di sini yang mendekatkan diri kepada bintang. Ya. Sebutkan di situ Fakhrul Razi ya. Dengan menyebutkan namanya. Ya. Ini yang disebutkan dalam kitabnya. Dalam kitab-kitab yang lain pun juga disebutkan asma nama-nama lain selain Fakhrul Razi. <clears throat> Wallahu taala ala wa alam. <clears throat> Adapun yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sepeninggalannya ya itu yang dikenal dengan Daud bin Jirjis al-Iraqi. Ya. Yang mengaku ya bermakmum dengan Syekh Muhammad dan berguru kepada sebagian masyarakat. Najib ya, namun belakangan menampakkan ya, penyelisihannya dan permusuhannya kepada dakwah Syekh. Dan dibantah oleh ya, para ulama dakwah seperti Syekh Abdul Latif, dan yang lainnya. Baik, ini ya akhir dari pembahasan kita. Wallahu taala ala wa alam. Nah.